وبعلومه في الدرك آمين فصل في توكل إلى أن قال روى أبو حنيفة رحمه الله عليه عن عبد الله بن الحسن الزبيدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم man tafaqaha fi dinillah kafahu Allahu hamma wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Fa inna man shaghala qalbahu bir rizqi min al-qut wal qiswah qallama yatafarragu li tahsili makarim akhlaqi wa ma'ali al-umur. Kita masih membahas tentang fadilah tawakul yaitu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian itu harus dipelajari. Kalau tanpa dipelajari tidak mungkin kita mengetahuinya karena sifat-sifat yang baik itu bukan termasuk doruriat. Bukan termasuk sesuatu yang pokok dalam kehidupan. Tapi sesuatu yang bisa kita hasilkan kalau kita mau dan tidak kita hasilkan kalau kita tidak mau. Berbeda kalau makan, minum. Mau nggak mau ya kita harus makan karena kita hidup. Mau nggak mau kita harus minum karena kita hidup. Itu namanya doruriyat. Nggak usah belajar pun bisa sendiri makan tuh. Nggak usah belajar kalian gimana cara makan ya. Cara minum nggak usah belajar. Kenapa? Termasuk doruriyat. Nah, tapi kalau urusan-urusan sifat yang baik, akhlak yang baik dan sebagainya ya harus belajar. Kenapa? fa'inal mar'a la yuladu aliman. Gak ada seorang itu dilahirkan dalam keadaan alim. Oleh karenanya, zaman sekarang ini zaman yang sangat-sangat memprihatinkan. Dari saking memprihatinkannya, banyak kita lihat anak-anak muda kaum muslimin maupun remaja putrinya. Ketika kita bertanya tentang mereka siapa istri-istri Nabi, mereka nggak bisa menjawabnya. Ketika kita bertanya kepada mereka, siapa nama sahabat-sahabat Nabi, mereka tidak bisa menjawabnya. Berbeda tatkala kita bertanya kepada mereka tentang pemain sepak bola, artis dan sebagainya, maka mereka bisa menjawabnya. Ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Man al-habba syai'an aksara min zikrihi. Barang siapa senang kepada sesuatu, maka dia pasti akan menyebutnya selalu. Nah, ini karena yang disebut adalah artis, yang disebut adalah pemain sepak bola. Sehingga akhlaknya pun menjadi terpadu dengan dirinya itu. Nah, itu yang kita takutkan. Oleh karenanya, Nabi kita Muhammad SAW selalu mengingatkan kepada kita untuk mendidik anak kita kepada tiga hal. Apa itu? Adibu auladakum ala salati hisol. Hendaknya kalian didik anak kalian terhadap tiga hal. Yang pertama ala hubbil Quran, untuk mencintai Al-Quran. Yang kedua ala hubbi nabikum, untuk mencintai nabi kalian. Yang ketiga ala hubbi ali baiti nabikum. Yang ketiga adalah supaya mereka cinta kepada keluarga nabi kalian. Kenapa demikian? Nah, supaya idolanya mereka. Tatkala idolanya Nabi Muhammad, tatkala idolanya itu adalah keluarga Nabi, yang mereka itu merupakan safinatun Nuh, maka otomatis akhlaknya pun demikian. Karena lihat bagaimana sekarang, biar kita tahu pengaruh daripada idola. Tatkala seseorang itu sudah mengidolakan Kristina, Cristiana, eh, Christian Ronaldo, ya kan? Ketika dia itu pakai rambut yang cepak, ikut cepak semuanya. Rambutnya model begini ikut semuanya. Beckham, model rambutnya begini ikut semuanya tuh pengaruhnya besar dalam kehidupan itu pula kita kalau kita menjadikan mereka itu tauladan keluarga Nabi tauladan sahabat Nabi tauladan paling tidak aku ingin pakai imamah semacam ini aku ingin berpakaian semacam ini kenapa karena idolaku semacam itu nah itu jadi sangat besar pengaruhnya nah ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan kepada kita dan kita kalau ingin mempunyai anak yang soleh sekarang ini memang memerlukan kepada suatu mujahad yang besar. Kepada suatu program yang begitu ketat. Di antara programnya itu harus tidak ada televisi. Atau tidak gandrung dengan televisi. Ada televisi tapi jangan digunakan untuk melihat, menonton sinetron dan sebagainya. Tidak. Tapi digunakan untuk menonton kaset-kaset Habib Umar, kosidah-kosidah dan sebagainya itu masih bisa. Hmm, tapi kalau sudah untuk menonton tontonan-tontonan yang tidak membangun ketakwaan dan keimanan justru memperosotkannya seperti sinetron yang ada itu itu paling besarnya hal atau perkara atau sebab yang menyebabkan seorang itu tidak mempunyai norma-norma agama. Nah, kita nggak usah ikut-ikutan mereka. Kita harus beda Perbedaan inilah yang disebutkan dalam Al-Quran. La yastawi ya'lamuna wal Tidak, tidak sama antara kalian dengan mereka. Tidak sama. Enggak di dunia, enggak di akhirat. Kalian mulia. Kalian dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalian orang bertakwa. Dan insya Allah kita meninggal dalam keadaan bertakwa. Hmm. Berbeda dengan mereka. Jangan pedulikan mereka. Jangan pedulikan mereka. Jadi jangan kita ikut arus mereka. Bahkan kita bersyukur. Alhamdulillah saya termasuk orang yang mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Kehidupan yang sesungguhnya itu seperti kita. Nih. Menghargai orang, dihargai orang. Menghormati orang, dihormati orang. Berbeda dengan mereka. Menjadi bahan ketertawaan. Menjadi bahan ejekan. Siapa yang gak mau ketawa melihat rambut dicepak-cepak begitu? Emang gak ada model lain apa? Emang gak ada pekerjaan lain? Jadi bikin model kayak begitu saja itu menghabiskan waktu berapa lama? Kalau kita berjanji pada Allah berapa kita dapat pahala? Dibikin model rambut kayak begitu sampai model-model tulisan inilah anak kecil dari semenjak kecil sudah diajarkan semacam itu. Diajarkan buang-buang waktu, diajarkan meniru orang-orang yang tidak ada bagian sama sekali di akhirat nanti untuk bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana kamu menjadi seorang yang terdidik Nah, jadi didikan itu harus dididik. Kamu menjadi orang yang bertawakal. Belajar gimana cara jadi orang yang bertawakal. Nah, di antara inisiatif kita dan usaha kita untuk menjadi seorang yang bertawakal adalah belajar. Nah, ini sekarang kita akan bahas. Diwetkan oleh Imam Abi Hanifah rahimahullah rahmatul abrar dan sebagaimana selalu beliau itu disebutkan semoga kita juga seperti beliau dibacakan rahimahullah dibacakan Fatihah, disebutkan, dijadikan sebuah tauladan, contoh yang baik. Hendaknya nah, kita semacam itu. Faham? Jadi, biru ya ulil albab. Belajarlah dari kehidupan ini, wahai orang-orang yang cerdik. Coba lihat bagaimana Abu Hanifah. Kapan meninggalnya? Sudah seribu tahun lebih meninggalnya. Tapi sampai sekarang disebut. Sampai sekarang disedoakan rahimahullah, rahimahullah. Berapa banyak doa rahimahullah untuk beliau? Apa kita nggak mau jadi seperti dia? atau jadi seperti mereka-mereka yang niru-niru artis itu yang mereka ketika mendengar sudah meninggal ya, sudah meninggal alhamdulillah sudah meninggal nah, kenapa meresahkan masyarakat meresahkan keluarganya bahkan keluarganya pun kadang-kadang ketika dia meninggal senang nggak ada lagi sudah yang banyol nggak ada lagi yang sudah yang resek nggak ada lagi yang sudah begini begitu dan sebagainya tapi kalau seperti beliau ini disebut terus kenapa akhlaknya baik dan akhlaknya baik tidak mungkin bisa secara naluriah muncul begitu saja dia mungkin. Harus dipelajari. Harus dipelajari, harus digali, harus diterapkan ke dalam diri kita dengan paksa pertama kali. Gitu. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Mabi Hanifah dari riwayat Abdullah bin Hasan Az-Zubaidi, sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sahabat Nabi. Dia meriwayatkan dari Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, Man tafaggaha fi dinillah kafahullahu hammah wa razaqahu min la yahtasib. Nah, ini adalah keistimewaan bagi kita. Kata Nabi, barang siapa yang memperdalam dalam agama Allah, dia menyibukkan dirinya untuk belajar agama Allah seperti kalian nih. Kafahullahu hammah maka Allah akan mencupi segala urusannya. Segala urusannya digampangkan. Segala urusannya ditanganinya, di backup oleh Allah SWT semuanya. Warazakahu min haitsul ihtasib dan Allah memberikan rezeki kepadanya dengan rezeki yang tanpa diduganya sebelumnya. Mau seperti itu? <clears throat> nah, sibukkan diri kita dengan belajar ilmu agama. Gala <clears throat> fa inna man syaghala qalbahu birizqi minal kuti wal kiswati kullama yatafarraqu li tahsili makarimil akhlaq wa ma'alil umur. <clears throat> Karena orang yang menyibukkan hatinya dengan urusan rezeki daripada lauk pauk sandang, kiswah itu sandang pakaian yang mau dipakai. Kalau lama sedikit sekali orang semacam itu yatafarragu mengosongkan dirinya litahsili makarimil ahlak untuk mendapatkan akhlak-akhlak yang baik wa ma'alil umur dan perkara-perkara yang tinggi. Gila dikatakan di dalam sebuah syair, da da'il makarim la tarhal li bughyatiha waqut fa innaka anta ta'imul kasi. <clears throat> Hendaknya engkau tinggalkan utruk Al-makarimah, sifat-sifat yang mulia. La terhal, jangan kau pergi. Libugiyatiha, untuk engkau mencarinya. Waq'ud, dan duduklah. Fa'innaka anta ta'imul kasih, karena sesungguhnya engkau ini adalah seorang manusia yang hanya memakan, hanya memakai. Kenapa? Karena Allah yang memberikan makan, Allah yang memberikan pakaian. Kita tugasnya adalah makan saja. Memakainya, mengkonsumsinya saja. Tapi yang menyediakannya itu adalah Allah Subhanahu wa Nah, tapi makarim ini, makarimul akhlak, akhlak yang baik itu nggak bisa seperti itu. Duduk aja kita nunggu, nggak bisa. Harus kita belajar. Kita harus belajar. Hmm. Jadi harus kita menggalinya, baca kitab, mutolaah, membaca manakibnya para ulama, para aulia, para solihin. Nah, baru nanti timbul dalam diri kita ingin meniru seperti mereka. Gala rajulun li Mansur al-Hallaj. <clears throat> Berkata seseorang kepada Mansur al-Hallaj, Ausini, berikan aku wasiat. Fagala hiya nafsuk. Wasiat itu ada pada dirimu sendiri. Illam tushkilha syagolatka. Kalau kamu tidak menyibukkan diri kamu, Ngerti? Jadi diri kita ini, jiwa kita ini, itu adalah sebuah pesan yang sangat baik untuk diri kita sendiri. Di diri kita ini kalau tidak menyibukkan diri, kita akan tersibukkan. Nah, supaya tidak tersibukkan, gimana caranya? Ya sibukkan diri kamu. Nanti nggak? Kamu sekarang menyibukkan diri, belajar, belajar, sholat, bangun malam terus. Nah, akhirnya nggak ada pikiran untuk untuk apa? Untuk e, kepikiran yang di rumah, memori yang tidak bagus itu terulang dan sebagainya. Enggak nah, ada. Kenapa? Karena kamu menyebutkan diri. Nah, tapi kalau sumpah kamu tidak menyebutkan diri dengan semacam itu, maka tentunya nanti akan datang pikiran-pikiran yang dulu dan sebagainya. Akhirnya rindu. Rindu akhirnya nggak betah dan sebagainya. Itu sebabnya karena dia tidak menyebutkan diri. Bayam bagi likulli ahadin an yushkila nafsahu bi amalil khair hatta la tastaghila nafsuhu bi hawaha. Maka hendaknya setiap orang itu menyibukkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, tindakan-tindakan yang baik, ucapan-ucapan yang baik. <clears throat> Hatta la tashtaghila nafsuhu bi hawaha sehingga dirinya itu tidak sibuk dengan hawa nafsunya. Hawa nafsu, apakah dia itu akan istirahat atau ada waktu-waktu rehatnya? Tidak ada, sama seperti bisikan setan. Bahkan bisikan setan lebih mending, masih ada istirahatnya. Tapi kalau hawa nafsu, enggak, sama sekali terus jalan. Hawa nafsu itu. Karena nafsu itu kan banyak keinginannya. Lihat ini pengen, lihat ini pikiran, lihat ini ah. Jadi nafsu itu sangat kental hubungannya dengan mata hawa nafsu itu. Oleh karenanya pintu dari hawa nafsu itu adalah mata. Nanti dari mata turun ke hati. Dari hati disajikan dengan pikiran-pikiran yang gak baik itu. Jadi hawa nafsu itu jahat. Jahat gak hawa nafsu? Jahat hawa nafsu. Gak ada hawa nafsu itu baik, gak ada. Hawa nafsu itu tidak baik. Kalau dilawan, maka kita akan mendapatkan pahala. Semua yang melawan hawa nafsu Walaupun itu merupakan sebuah pekerjaan yang mafdul, bukan yang lebih baik, tapi yang baik saja. Maka menjadi yang lebih baik. Seperti apa? Kita kosor. Mana lebih baik kosor atau tidak mengkosor sholat? Di dalam dua hal, lebih baik mengkosor sholat kan? Yang pertama, kalau perjalannya lebih dari tiga marhalah. Yaitu 126 kilo. Lebih baik kita mengkosor supaya keluar daripada khilafnya Imam Abi Hanifah yang mewajibkannya. Yang kedua, ketika hawa nafsu kita tidak condong. Hawa nafsu kita mengatakan, ah jangan kosor, apa yang kosor, enakan yang banyak. Ah, lawan. Tidak melawannya itu ada pahala tersendiri. Nah, segala hal. Jadi semua hawa nafsu itu tidak baik, kecuali satu. Apa itu? Hawa nafsu berupa sayang-sayangan sama pasangan kita yang sah. Memang. Jadi bukan semua hawa nafsu itu nggak baik. Ada hawa nafsu yang baik. Hawa nafsu yang baik itu nanti jadi pikirkan sekarang. Mem? Nanti kalau kamu sudah menikah, nah, itu hawa nafsu yang baik. Hawa nafsu, semua hawa nafsu katanya Allah Bismillah dan semua hawa nafsu. Kalau dilaksanakan, dilampiaskan, meraskan hati. Kecuali satu. Yaitu, sayang-sayangan sama pasangan kita yang sah itu bukan mengeraskan hati tapi melenturkan hati. Jangan Allah eh, belajar dulu baru Allah nantinya. Gitu. Nah, jadi itu itu saja. Selain itu nggak ada. Makan tambah banyak tambah keras hati. Minum lebih dari kebutuhan tambah keras hati. Tidur melebihi kebiasaan keras hati. Jadi semua semua hawa nafsu kalau dilampiaskan itu tidak baik. Dan kalau kita melawan hawa nafsu, kita akan naik tingkatannya. Ke derajat orang yang soleh sampai ke derajat orang wali. Ya, jadi melawan hawa nafsu, melawan setan, lebih berat mana? Hawa nafsu. Kenapa Nabi SAW membandingkannya hawa nafsu itu dengan al-jihadul akbar. Jihad yang paling besar. Kalau kita jihad melawan orang kafir, melawan orang Amerika, melawan orang-orang yang akan menghancurkan, membinasakan kaum muslimin. Itu termasuk jihad asgar. Ketika Nabi SAW pulang dari peperangan Badar, di mana Nabi SAW berperang dengan keadaan yang sangat-sangat tidak sepadan. Yang pakai kuda aja berapa orang. Yang pakai senjata lengkap berapa orang. Mereka semua senjata lengkap, seribu lebih. 313 melawan mereka. Sangat berat tidak tidak apa tidak sepadan. Jadi sangat apa? sangat tidak apa? tidak seimbang antara peperangan itu. Berat sekali. Tapi menang. Sehingga begitu mereka itu lelah pulang ke Madinah, tiba-tiba Nabi Rasul mengatakan, nabi al jihadil askor ila jihadil akbar." Kami telah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sehingga sahabat dengan kecapean yang luar biasa, kepenatan dan kelelahan yang luar biasa, mereka bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, ada jihad lebih besar lagi dari yang kita lalui tadi? Goliah. Iya. Apa itu? Jihad nafas. Nah, lawan hawa nafsu enggak apa. Lihat tuh teman-teman kalian yang tidur itu, yang ngantuk itu. Itu kan termasuk yang kalah itu dengan hawa nafsunya. Nah, jadi yang semacam itu bukan calon-calon ibu yang baik gitu. Hmm. Nah, kenapa demikian? Nah, ngelawan dirinya saja nggak bisa gimana mau ngelawan hawa nafsunya anak-anak. Nah, kita harus melawan diri sendiri, kita harus e, menjadikan hawa nafsu itu seperti apa? Katifli, seperti anak kecil. Wan nafsu katifli in syabba in tuhmilhu nah, Tidur, tidur, tidur. Ngantuk-ngantuk. Biarkan terus ke teruskan, terus ke. Akhirnya apa? Jadi seperti anak kecil. Anak kecil gimana kalau dituruti terus? Kalau nggak dikasih, nangis deh. Ya kan? Nah, tapi kalau dilawan, enggak. Kamu harus begini, harus begini. Nah, jadilah ada anak kecil umur 5,5 tahun. 5 tahun 5 bulan. Tapi hafal Quran. Padahal baca nggak bisa. <laughs> baca nggak bisa. Umur 5 tahun, baca belum bisa. Nah, tapi bagaimana cara menghafalkannya? Bisa mak dengan mendengar dari ibunya telaten ibunya ngajari terus nah, bisa umur 5 tahun 5,5 disebutkan sama orang Indonesia semuanya masuk di RCTI nah, jadi uh, ya Musa itu nah, itu bayangkan nah, ini, ini adalah sebuah penyampaian yang luar biasa gitu. karena baru disebut orang nah, ini ini baru hebat tapi kalau seperti kalian mau tidur ngantuk ikuti ngantuk. Ya deh loh. Ngelawan tidur aja nggak bisa. Siapa tuh kata jalan itu? Ketika dia itu mujahadah melawan hawa nafsunya supaya nggak tidur pada malam hari, apa yang dia lakukan? Dia sambil baca Quran, sambil bergelantungan di atas sungai. Satu kaki baca. Kalau dia ketiduran, masuk ke dalam. Pure. Nah, gimana? <laughs> Nah, kalian gak dituruti malah malah tidur ya mau tidur ya udah tidur tidur tidur. nah, makanya kan setan itu kalau datang ke tempat-tempat majelis itu bawa dua dua benda yang sebelah kanan bawa madu sebelah kiri bawa debu debu itu dikasihkan ke tempat majelis-majelis taklim seperti sekarang jadi matanya itu kasih debu jadi kayak kelipan kelipan kelipan tidur akhirnya sengaja itu. Nah, terus gimana? Lawan. Cara ngelawannya gimana? Ah, ingat, ingat, ingat. Kalau depannya Ustaz Segem gimana? Gitu. Nggak hilang juga. Ambil bulu hidungnya satu. Tarik. Ambil. Sakit nggak? Sakit. Jadi hilang. Nggak juga hilang. Tukar tempat sama yang sebelahnya. Eh, mati hati yang sebelahnya. Takut ketularan sebelumnya. Gitu. Nah, karena tempat itu biasanya tempatnya setan itu ada pengaruhnya, ada bekasnya gitu loh. Nah, yang bikin mereka ngantuk siapa? Bukan Allah. Ya. Allah nggak bergantak seperti itu. Karena kamu punya pilihan sekarang. Punya pilihan nggak? Ngantuk bisa? Dalam keadaan semangat bisa? Ada pilihan. Kenapa kamu katakan itu dari Allah? Nggak bisa dong. Itu itu dari hawa nafsu kamu. Yang diseduh, yang diperbagus, dibungkus oleh setan. Hmm, jadi sudah hawa nafsu. Hawa nafsu itu pengen jadi yang enak enak makan, nggak belajar, mandi, yang enak-enak itu, yang seger-seger, pengennya disuruh kamar mandi, jebar-jebur, nggak ada yang ketak-ketok gitu. Nah itu hawa nafsu. Nah, pengennya semua keinginan kita terlaksana, nah, itu hawa nafsu, dilawan. Kita hidup di dunia. Ingat, Allah di khalaqal mauta al hayata liyabluwakum. Kita ingin jadi orang yang ahsanu amal. Gak gampang ahsanu amal. lah, Gak gampang. Alhamdulillah Ustaz waktu belajar dulu nggak di kuliah subuh, nggak di kuliah maghrib maupun di pelajaran yang pokok, saya nggak pernah ngantuk di kelas. Karena orang ngantuk kelas itu salah satu dari kalau nggak munafik kekurangan vitamin. Sian deh orang tuanya nggak pernah ngasih vitamin gitu. Nah, yang ketiga dia kurang tidur. Nah, salah sendiri kurang tidur. Siapa yang nyuruh kurang tidur gitu. Nah, akhirnya ingat ada sebuah, sebuah pernyataan daripada para ulama yang mengatakan fatakal ghana imyana Kamu telah kehilangan banyak keuntungan wahai orang tidur. Jadi ini pikir, oh, saat kan ini majlis taklim walaupun kita dalam keadaan tidur tetap aja dapat rahmat ya. Beda antara orang yang tidur sama yang nggak tidur. Kenapa? Karena orang yang tidur itu kasih duit. Oh, mau nggak duit nih? Nah, kira-kira ngomong apa orang yang tidur? Orang yang tidur mau nggak? Gitu ngomong sama orang tidur, mau nggak kasih uang? Jawab, lewat ke setelahnya, kasih, kasih, kasih. Semuanya dapat bagian dari Allah Ta'ala, yang tidur nggak dapat. Mau? Nah, makanya kan disebutkan orang yang tidur itu diantaranya memendekkan umur. Orang yang tidur dan orang yang suka e, berbicara di tempat majelis salim itu biasanya umurnya nggak panjang. Baguslah kalau umur nggak panjang, tapi jangan di pondok meninggalnya ya kalau umurnya panjang sekarang kan meninggalnya mati syahid. Ya kan? Nah, tapi jangan di pondok, jadi biar nggak repotkan pondok. Nah, jadi seperti itu. Fatakal ghanaim ya naim, kamu telah kehilangan banyak keberuntungan oleh orang tidur. Walayah tamil agil yang amri dunia. Orang yang berakal, dia tidak akan memikirkan urusan dunia. Kenapa urusan dunia itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Taala? Rapi sudah. Artinya apa? Orang yang berangkat dari rumah menuju ke toko, tempat usahanya dia. Dalam keadaan bertawakal kepada Allah. Dengan orang yang berangkat dari rumah menuju ke toko dalam keadaan dia tidak tawakal pada Allah Taala, beda. Kalau orang sudah mengetahui dalam hatinya yakin rezeki nggak bakal kemana-mana, rezeki nggak bakal kemana-mana. Yang untuk kita pasti untuk kita, yang bukan untuk kita tidak akan sampai kepada kita. Usaha tetap usaha, sama seperti kalau kita mau makan, Makan sudah ada. Kita nggak mau datang ke, ke kamar untuk mengambil makanan jatah kita. Bisa kita makan? Sana pergi. Sudah siapkan makanannya. Usaha tetap ada. Ternyata berangkat ke kamar, kok belum ada ya? Oh berarti terlambat. Tunggu aja dulu. Usaha harus ada. Tapi makanan jatah makanan yang Allah berikan kepada kalian itu ada. Makanya Allah Taala itu menantang kita dengan mengatakan, "Inni khalaqtus samawati sab'i wal aradina sab' fi sittati ayamin walam lam hal bi khalqihinna. Aku menciptakan langit semuanya dan bumi semuanya itu dalam waktu enam hari. Dan aku tidak merasa capek. Afayu'ini raghifun asukuhu laka kullayawm? Apakah kamu anggap bahwasanya aku ini termasuk orang yang penat, tidak mampu atau capek hanya untuk membawa satu roti untuk kamu setiap hari? Itu loh langit, enggak pakai tonggak itu nggak pakai baterai itu mataharinya, bulannya. Allah nggak capek bikin ciptaan itu, apalagi cuma roti. <laughs> Yang manusia juga bisa bikin roti. Kalau langit, manusia bisa bikin? Bulan, maksudnya manusia bisa bikin? Allah bisa kok. Apalagi cuma roti yang dipikirkan kamu itu. Nah, jadi orang yang ter, tertipu itu adalah orang yang merasa ragu terhadap rezekinya itu orang tertipu. Harus yakin, rezeki anak-anak kita ada sendiri. Rizki kita ada sendiri. Gunakan rezeki kita. Rizki kita yang kita peroleh daripada Allah Ta'ala itu adalah modal daripada Allah Ta'ala. Gunakan modal kita untuk meraih ridhonya Allah. Untuk meraih ridhonya Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga apa? Yakinkan diri kamu. Rezeki itu nggak bakal mana Sehingga berangkat menuju ke toko. Dalam keadaan kita itu yakin. Kalau memang rezeki kita dapat. Kalau nggak rezeki kita nggak dapat. Tapi kalau nggak yakin, akhirnya lihat, tuh, tuh rame ya. Sebelahnya itu jangan-jangan dia pakai pesugihan. Kemana dia? Kelereng mana? Gunung mana dia pergi? Nah, Sudon akhirnya. Akhirnya dibilang, ujangan, oh, jangan, jangan beli di situ, beli sini aja. Situ tuh orangnya penipu ini. Ah, tuh. Berapa banyak dosa yang dilakukan? Karena dia nggak yakin bahwasanya rezeki itu sudah ditentukan Allah Taala. Itulah perbedaannya antara orang yang bertawakal, yang yakin dengan rezekinya, dan orang yang tidak bertawakal tidak yakin kepada rezekinya. Jadi bagi kita sore talibul ilim yang sudah mengetahuinya, jangan kita ragu, kasih tahu kepada tua. ayah yang penting usaha. Selebihnya kita serahkan kepada Allah taala. Kalau ada seumpama masih seret juga, enggak dapat keluasan rezeki, coba lihat sholat kita benar apa tidak. Oh sudah benar kok, enggak ada yang kurang, semuanya dilaksanakan dengan khusyuk. Ah, coba lagi, ada hak-hak yang belum terlaksana atau tidak hak sama orang tua, hak sama tetangga, hak sama keluarga. Nah, itu semua di, dikoreksi diri. Karena Allah Ta'ala itu tidak mungkin. Apa yang terjadi pada diri kita itu karena ulah kita. Bukan karena Allah Ta'ala gitu. Karena kalau nikmat dari Allah. Tapi kalau dari, kalau sesuatu yang tidak nikmat, kebalikannya nikmat. Kesengsaraan, cobaan dan sebagainya itu dari kita sendiri. Jangan salahkan Allah. Fama bikum min nikmatin famin Allah. Apapun yang ada pada diri kalian daripada nikmat itu dari Allah. Tapi yang bukan nikmat itu dari diri kamu sendiri. Jadi koreksi diri. Apakah kita ini sudah sesuai dengan yang diharapkan Allah sehingga kita itu merasa berhak apa yang apa yang kita inginkan daripada Allah. Kita berdoa nggak dikabul-kabulkan. Jangan salahkan Allahnya. Ah Allah bohong. Masa aku suruh doa, sudah doa nggak dikabul-kabulkan. Ah coba koreksi dulu. Kamu termasuk yang berhak mendapatkan doa yang mustajab atau tidak? Makanan kamu sudah halal atau tidak? Kamu sudah melaksanakan sesuai dengan arahan Nabi atau tidak? Nah, jadi semuanya itu harusnya menjadi sebuah evaluasi untuk diri kita semuanya. Jadi jangan sampai kita itu sudon kepada Allah Ta'ala, tapi husnudon. Oleh karenanya dikatakan oleh para ulama, tidak ada yang lebih baik daripada husnudon billah wa husnudon bi ibadillah. Lebih baik seperti itu. Sebagaimana kata Ibu Haddad, wa husnud dhanni lazim fa wa halifi wa jalisi wa anisi tulalaili wa nahari kekafani ilmu rabbi min su'ali ada penonton wajib bagiku wajib dia itu adalah teman dekatku dia adalah penggantiku dia adalah teman dudukku dia adalah penghiburku sepanjang malam sepanjang hari itu adalah teman dudukku kekafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga usaha kita untuk memperdalam di dalam agama ini benar-benar menghasilkan ridho Allah SWT. Semoga dengan kita berusaha belajar di pondok ini, kita menjadi seorang yang berakhlak yang mulia, berbudi pekerti yang luhur, sesuai dengan apa diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita menjadi seorang yang kokoh keimanannya, kuat ketakwaannya dan tidak tergerus sedikit pun tapi bertambah dan bertambah serta bertambah dan puncaknya nanti ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadin ya kunyatun salihah wa la manawasal al-Fatiha.